Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Manthumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita sekarang akan memasuki pembahasan yang selanjutnya mengenai Barakallahu fikum hukum asal qaid Nah, kau itu suatu ikatan dalam dalil. Contohnya fatahrir rokobah maka hendaknya dia memperdekakan budak. Budak yang mana? Budak yang kafir atau budak yang muslim? Nah, nanti diikat fatahrir rokobatin mukminah. Berarti itu namanya qaid. Nah, qaid itu bagaimana? Fungsinya untuk apa gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum untuk mengecualikan atau bagaimana? Sekarang kita lihat pembahasan yang berikutnya. Wa yaqilu li ghairihi ka kasbi ta'lil zuhil. Nah, dan sedikit sekali untuk yang lainnya. Jadi koid ini jarang sekali kalau digunakan selain apa? Selain untuk mengeluarkan untuk berhati-hati. Biasanya koid itu berhati-hati. Untuk berhati-hati biar nggak keliru gitu loh. Bebaskan budak-budak yang mana? Budak yang mukminah. Biar nggak keliru. Kalau dia budak, bebaskan budak yang kafirah oh, nggak diterima. Faham ya maksudnya ya? Kita lihat di sini barakallahu fiik. Kata beliau yakilu li khairihi yakni yakil an yakunal qaid li khairi ihtiraz. Sedikit sekali qaid semacam syarat atau ikatan ini untuk selain berhati-hati itu sedikit sekali. Seringnya untuk berhati-hati biar orang enggak keliru. Paham ya? Biar orang enggak keliru. Kakasfit ta'lil al-majhul seperti untuk menyingkap, membongkar, mengetahui sebab yang tidak diketahui. Belum. Kadang-kadang kan kita butuh sebabnya kenapa gitu loh, enggak diketahui kan. Nah, ternyata di situ nanti ada qaid ada koid yang apa? Yang dengan ikatan atau dengan syarat tersebut kita tahu ternyata yang ini yang diinginkan. Hada misalun hada misalun lil qalil ini contoh untuk sedikit. Kita lihat contohnya lagi. Wa misalu fil ayah contohnya dalam ayat wara'ba ibu lati fi hujurikum dan anak-anak tiri kalian yang berada di rumah-rumah kalian. Hada qaidun walakinahu laysa bihtiras. Ini memang qaid. Yaitu apa? Anak-anak tiri yang tinggal sama kalian. Ini yang qaid tinggal sama kalian, tinggal di rumah kalian. Berarti kalau nggak di rumah kalian, sebagian ngomong kayak gitu. Nah, berarti kalau tidak di rumah kalian, seperti seperti nah itu nggak benar. Anak tiri itu kalau seorang bapak sudah menikahi ibunya, paham ya? Anak tiri mahram bukan? Mahram bukan? Mahram. Dia nggak boleh menikahi anak tiri tadi. Kalau dia sudah menikahi ibunya, sudah dukul. Paham belum? Nah, walaupun tinggalnya sama bapaknya atau sama orang lain. Paham ya? Jadi walaupun tinggalnya sama bapaknya, sama yang nikahi ibunya tadi itu, atau sama orang lain kalau itu udah anak tiri, si laki-laki dan nikahi ibunya, udah duhul, haram. Paham ya maksudnya ya? Kita lihat sini. Kata beliau, "Walihada lam yadhkurillah mafhumahu." Oleh karena itu Allah Taala enggak menyebutkan mafhumnya kama dzukira, kama dzakara mafhuma qalihi, allati dakhaltum bihin. Sebagaimana Allah Taala menyebutkan eh, mafhum yang dipahami dari ucapan allati Allah allati dakhaltum bihin yaitu para wanita yang kalian sudah dukhul dengan mereka. Berarti beda. Kalau dijelaskan, kalau kalian nikahi ibu-ibu mereka, eh, maka kalian enggak boleh menikahi anak-anak mereka kalau kalian sudah dukhul dengan mereka. Dukhul. Ya. Paham ya? Berhubungan badan. Berarti belumnya apa belumnya. Kalau belum dukhul, boleh menikahi anak tiri. Paham ya? Eh, boleh menikahi anak-anak ibu tadi itu. Paham belum? Ewa, kalau Berarti istilahnya bukan anak tiri ya kalau belum nikah ya. Ya istilah boleh menikahi anak-anak ibu tadi, anak janda tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lah kalau Nah, barakallahu fikum boleh enggak, Bang, nikahi jankem? Jankem itu janda belum punya anak. Jadi dia janda, belum punya anak, sudah habis masa iddahnya, boleh enggak ya, seorang itu menikahi janda, kembang. Ya, Boleh. Lah anaknya bagaimana? Belum punya anak. Paham ya? Kalau belum belum belum punya anak bebas mau istilahnya kembali ke hukum asal. Intinya apa? Intinya kesimpulannya kalau janda bawa anak itu jangan menikahi anaknya eh, kalau dia sudah menikahi ibunya. Paham ya? Kalau dia belum menikah ibunya, dia memilih anaknya, boleh enggak Abdullah? Boleh. Tapi ibu anak tersebut jadi apa nanti? Apa namanya? Mertua. Pahami baik-baik ya? Nah, karena seperti itu mungkin terjadi. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik barakallahu fik. Fadalla hadha ala anna mafhumahu ghairu mu'tabar. Berarti menunjukkan bahwasanya yang dipahami dari itu semua, yang dipahami dari ayat yang sebelumnya tadi enggak dianggap. Apa yang dipahami tadi berarti? Berarti kalau anak-anak tiri tidak tinggal sama bapaknya tadi itu bukan mahramnya itu nggak bisa dipahami kayak gitu. Eh, nah, maksudnya bagaimana maksudnya menurut menurut orang itu kalau anak-anak tiri itu tinggal sama bapaknya tadi baru apa? Baru dikatakan mahram nggak boleh nikahi. Tapi kalau tinggalnya di luar sana nggak sama bapak yang menikahi ibunya tadi boleh nikahi itu mahram yang keliru. Mau tinggal sama bapaknya tadi itu, bapak yang baru tadi itu, eh, perhatikan. Mau tinggal sama bapak yang baru tadi itu atau tinggal di luar sana tetap apa? tetap bukan mahramnya, tetap apa? Tetap boleh dinik eh, tetap nggak boleh dinikahi walaupun apa? Walaupun tinggalnya enggak sama bapaknya tadi. Paham ya? Nah, jadi itu masalah mahram ini sebenarnya perlu diperhatikan juga ya. Mahram itu maksudnya mahram itu ada mahram yang untuk mahram musafar. Ada mahram yang sifatnya maknanya adalah mahram yang dia tidak boleh dinikahi. Paham belum? Nah, tapi kalau mahram di sini maksudnya sini, kalau anak tiri tadi itu mau tinggal sama bapaknya yang baru ataukah tidak tinggal sama bapaknya yang baru, dia tetap tidak boleh dinikahi. Paham ya? Karena dia mahramnya. Paham ya? Ketika dia sudah menikahi ibunya tadi itu dan sudah dukhul. Insyaallah paham insyaallah ya. Ayo ambar kalau fix seperti itu. Berbeda dengan ayat yang setelahnya Allah tidak khaltum bihin syarat berarti qaid. Eh? kalian tidak bisa menikahi anak-anak tadi itu kalau sudah menikahi ibunya dan sudah dukul itu loh maksudnya. Apa maksudnya ya? Eh, nah, kita lihat lagi. Kata beliau wa anna hadzal qaid laisa qaidan yukhraj bihi 'anil hukm ma khalafahu. Kata beliau dan bahwasanya ikatan ini bukanlah ikatan yang dikeluarkan dengannya hukum yang menyelisihinya atau berbeda dengannya. Wa innamal faidatu minhu bina'an 'alal ghalib. Bahwasanya faedah yang diambil di sini adalah dibangun di atas ghalib kebanyakannya wa isyaratan ilal hikmah min tahrimnya dan juga mengisyaratkan kepada hikmah tujuan dari pengharamannya yakni annaha nafi hujrika kal bint bahwasanya anak perempuan anak tiri tadi itu kalau di rumahmu seperti anak perempuan kandung fa kaifa tatazawwajuha maka bagaimana antum bagaimana kamu malah menikahi anak kandungnya paham belum sekarang anak tiri kalau tinggal sama bapak tadi itu seakan-akan kalau di rumahnya kayak anak kandung kan Eh, bagaimana mungkin dia malah menikahi anak kandungnya gitu loh maksudnya itu. Paham ya? Walaupun sudah kita lewati enggak ada mafhumnya. Kalau tinggal di luar pun kalau itu ada anak tiri, tetap enggak boleh dinikahi. Paham maksudnya? Kalau cerai sama ibunya, nikah sama janda, dia bawa anak tiri perempuan. Nah, akhirnya cerai dia sama ibunya dari itu. Boleh enggak menikahi anak tirinya setelah cerai sama ibunya? Enggak boleh kalau udah dukun enggak boleh. Kalau belum duhul bebas. Paham ya? Tapi kalau sudah duhul tidak diperbolehkan karena tetap anak tiri gitu loh, tetap anak. Nah. Boleh enggak menikahkan anak tiri dengan anak tiri? Eh? Nah, barakallahu fiqh. Allah musta'an. Boleh enggak menikahkan anak tiri dengan anak tiri antum? Anak tiri, jadi bapak ini punya bapak ini duda membawa anak satu laki-laki. Yang dia nikahi janda membawa satu anak perempuan. Boleh nggak? Eh, anak duda ini sama anak janda ini dinikahkan itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Paham ya? Karena anak bawaan sama dua-duanya. Paham ya? Anak tiri sama anak tiri bukan mahram. Anak tiri sama anak tiri ya. Yang mahram itu anak kandung dengan anak tiri mahram nggak? Ini anak bawaan. Si bapak duda. Bapak ini duda, punya anak laki-laki. Nikah dengan janda perempuan, punya anak perempuan. Nah, anak duda sama anak janda ini statusnya anak tiri sama anak tiri. Dinikahkan boleh enggak? Boleh karena anak bawaan dua-duanya. Yang tidak boleh itu anak kandung kita dinikahkan anak tiri. Boleh enggak kira-kira? Anak kandung kita dinikahkan anak tiri. Anak tiri itu mahram enggak buat anak kandung kita? Mahram bukan? Eh? Sehingga nggak boleh dinikahkan karena itu. Kalau anak bawaan bisa. Paham maksudnya nih? Ayo na'am kalau fit Kita lihat sini. Dikit lagi ya. Kata beliau Bikhilafi umuz zaujah berbeda dengan umuz zaujah. Umuz zaujah berarti ibunya istri. Fa innahu bi mujarradil 'aqd 'ala imra'atin takunu um takunu ummuha haraman. Nih. Kalau ibunya istri itu kita menikahi seorang wanita ya, menikahi seorang wanita, dia punya ibu. Semata-mata cuma akad saja walaupun belum duhul akad tok, akad saja. Eh, akad ijab qabul, akad. Itu langsung apa? Langsung ibu tersebut, ibunya istri dan itu mahram bagi dia enggak boleh dinikahi. Paham belum? Bedanya itu. Paham enggak bedanya? Ini ibunya loh, ibu istri ya. Nah, nah barakallahu fi bedanya itu. Jadi kalau misalkan antum punya istri afan ya, punya istri kemudian mencerai antum istrinya ceraikan. Mertua antum ibu mertua itu mahram enggak? Walaupun udah cerai. Boleh ketemu berarti. Suatu ketika ketemu sama ibu mertua, mantan ibu mertua tadi itu, eh, boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Cuma enggak boleh ketemu mantri. Mantan istri. Paham ya? Bolehnya sama ibu mertuanya kalau sama mantan istri ya enggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Qauluhu ta'ala ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Perkataan Allah Ta'ala, wahai manusia, ibadah Rabb kalian. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Faqaluhu alladhi khalaqakum. Perhatikan, alladhi khalaqakum ini kan sebab ini. Ibadahilah oleh kalian Rabb kalian. Kenapa? Nah, kenapa? Sebabnya apa? Alladhi khalaqakum. Sebab bukan? Kenapa? Karena Allah Taala zat yang menciptakan kalian. Itu loh sebab berarti. Nah, faqalu alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Adapun perkataan Allah Taala zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, barakallahu fikum. Hal hadza qayyidun mu'tabar bima'na an yakuna hunaka ilahun laisal khaliq lana? Apakah ini adalah suatu ikatan yang dianggap dengan makna bahwasanya di sana ada ilah lain yang bukan pencipta kita? Ini pahami Bapak ini? Ada nggak mafhumnya di sini? Mafhum yang menunjukkan bahwasanya ada pencipta lain yang selain menciptakan kita. Eh, pencipta lain loh. Nakulla nggak ada. Berarti tidak semua ayat itu ada mafhumnya. Ada terkadang mafhum mukhalafah namanya. Ada yang dia tidak punya mafhum tapi dimaknakan dengan apa? dengan yang dekat aja dilarang apalagi yang jauh itu kadang ada. Om ya? Mendekati aja dilarang apalagi melakukan perbuatannya itu juga ada wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinahan. Larangannya mendekati. Orang-orang kan ngambil beli mafhumnya berarti kan kalau mendekati larangannya mendekati kalau zina sekalian enggak masalah katanya. Kita katakan mendekati aja dilarang apalagi berzina itu loh. Caranya pendalilan seperti itu. Mendekati aja dilarang apalagi berzina, lebih dilarang lagi. Paham belum? Nah, contohnya antum eh barakallahu fik ada larangan Eh, bahaya. Eh, jangan mencium bau racun itu bahaya. Mencium aja dilarang karena bahaya, apalagi meminumnya. Lebih dilarang lagi. Paham maksudnya? Ya eh, fiqum. Tapi kalau dibalik misalkan, na fiqum itu juga karena bahayanya sama, nggak boleh juga. Jangan minum racun bahaya. Antum mencium baunya, itu juga upayakan hindari karena nanti mengarah kepada apa minum juga gitu loh paham ya jangan kalian berzina bagus larangan keras ini atau mendekati perzinahan dilarang karena khawatir mengarah kepada perzinahan. Faham maksudnya? Ayo enam. Terlihat sini. Kata beliau, "La, lakin hadal hadal li bayanil illah." Akan tapi ini hanya untuk menjelaskan ilah sebab, yakni amarnakum, amarnam Amarnakum an ta'budullah kami perintahkan kalian untuk menyembah Allah li'annahu khalaqakum walladzina min qablikum karena Allah taala adalah zat yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Naam. Qaulu ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan dan ajakan Allah dan Rasulnya. Apabila mereka apabila dia menyeru kalian dengan apa? Dengan salam penghormatan. Paham ya? Maksud salam penghormatan bagaimana dengan seruan yang baik, ajakan yang baik. Kita harus memenuhinya. Faqulu lima yuhyikum hadzal qayyid li bayanil illah. Perhatikan bab ini menyeru mengajak kepada perkara yang bisa menghidupkan kalian dengan apa tauhid atau semisalnya. Yakni la yad'una sallallahu alaihi wasallam illa lima yuhyina, ya kan? Rasulullah itu enggak pernah ngajak kita kecuali pada perkara yang bisa bikin kita hidup. Membikin kita itu mulia. Walaysa qaidan yukhraj ma idza da'ana li ihya. Ya enggak? Bukan maknanya ikatan yang mengeluarkan apa yang dikeluarkan padanya kalau seandainya menyeru kepada yang selain perkara yang bisa menghidupkan menghidupkan hati maksudnya ya li'annahu la yumkin an yad'una Allah wa rasulah an yad'una Allah wa rasuluhu illa lima fihi al-hayah karena enggak mungkin Allah dan rasulnya itu menyeru mengajak kita kecuali pada perkara yang ada di dalamnya kehidupan kehidupan apa hati hatinya hidup dengan tauhid paham ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dikit lagi Qauluhu ta'ala wala wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Kalian jangan memaksa putri-putri kalian untuk berbuat zina. Bigha itu perzinaan. Jika mereka ingin apa? terjaga dan juga e, terjaga dari apa dari perkara yang tidak bagus. Paham ya? Terbentengi. E, jadi tidak memaksa untuk berzina tapi menikahkannya. Fa inna hadzal qaid litta'lil. Maka ikatan di sini untuk ta'lil sebab. Nah, sebabnya apa? Sebabnya kalau kalian ingin baik, eh, ingin mulia atau ingin baik, maka jangan apa? Jangan memaksa mereka untuk berzina. Jangan memaksa mereka untuk apa? Untuk berzina. Oleh karena itu diharamkan para ulama haramkan walaupun dinamakan dengan dibungkus dengan nama Islami. Pacaran Islami katanya. Kalau pacaran model seperti itu enggak ada yang Islami. Mengarah pada perzinahan semuanya. Pacaran Islami telah menikah itu loh Paham ya? Nah, kalau fikum berduaanmu silakan. Paham ya? Boncenganmu enggak ada larangan. Tapi kalau sebelum menikah udah pacaran Islam enggak ada pacaran Islami. Ada ustaz sekarang sebagian orang bolehkan pacaran Islami, dia enggak ketemu langsung chattingan katanya. Waduh, parah itu ya. Allah musta'an mu chattingan, mu SMS-an, haram. Kalau statusnya bukan suami istri atau bukan mahramnya Allah musta'an. Hati-hati. Jangan terpancing dengan orang-orang gerakan IM itu biasanya, ikhwan muslimin. Katanya mereka lita'arafu agar kalian saling mengenal katanya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Kami ciptakan kalian laki laki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Lah bagaimana kita mengenal kalau enggak SMS-an katanya? Subhat. Lam ya Allah musta'an. Enggak perlu khawatir. Kalau udah saatnya laku semua insyaallah bismillah. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Hindari pemikiran-pemikiran seperti itu yang enggak ada. Pacaran Islami versi mereka itu enggak ada fitnah dan juga apa? kepada perzinaan mengarahnya. Fa inna hadzal qaid li ta'lil annahu yaqul la tukrihuhunna al bigha li annahunna yuridna tahassun masyaallah. Jadi ini ada semacam ikatan yang fungsinya taklil sebab. Sebenarnya kenapa kok dilarang memaksa gitu loh. annahu yaqul seakan-akan dia seakan-akan Allah Taala mengatakan jangan kalian maksa mereka para wanita, putri-putri mereka untuk berbuat perzinaan dikarenakan mereka ingin menjaga kehormatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hati-hati. Eh, eh, jadi kalau misalkan kita mau menjaga kehormatan kita, menjaga agama kita hati-hati yang namanya seperti itu ya surat-suratan, SMS-an, eh. Ya. Nah, barakallahu fikum diam-diam kemudian nulis sepucuk surat di buntel-buntel kecil disisipkan, diambil Mas Muki, Mas Muka, hindari. Eh, semoga enggak dari sini ya. insya Allah aman untuk sementara ini ya. Semoga enggak ada. Kalau ada ya terpaksa dikondisikan orangnya. Ya, nah barakallahu fikum. Yang terakhir, al-khulasa kesimpulannya, anal asla fil qaid annahu mu'tabar. Bahwasanya hukum asal qaid suatu ikatan itu mu'tabar dianggap. Wa annahu lil ihtiraz al-mukhrij lima lam yatahaqqaq fihi. Hadal qaid masyaallah fungsi ikatan dari atas syarat tadi itu ihtiraz untuk berhati-hati dan mengeluarkan terhadap perkara yang tidak terwujudkan. Nah, di dalamnya ikatan tersebut. Walakinnahu yakil li ghairi ihtiras, tapi sedikit sekali fungsi kegunaan untuk selain ihtiras selain berhati-hati. Walau walau ikhtalafa itsnan fi qaulil qaid ihtiraziyan aw ta'liniyan fa innal asla ma'a man qala innahu ihtirazi wa man idda'a ghairahu fa dalil. Kalau seandainya ada orang dua orang berselisih, ini ikatannya ini, qaidnya ini untuk ihtiras atau untuk ta'lil sebab, maka hukum asalnya apa? Ihtiraz. Ihtiraz itu berhati-hati biar nggak keliru dalam melaksanakan perintah tersebut. Ada punya mengaku-ngaku selain itu, wah ini untuk apa ini? Ini untuk ta'lil, maka datangkan dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.